Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini ada nikmat sehat alhamdulillah. Kita semua sehat di sini, ikhwan. Alhamdulillah. dan sebelumnya nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Itu semua eh, patut untuk kita syukuri. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Baik ikhwan dan akhwat fillah azakumullah. Malam ini seperti yang dijelaskan eh, jelaskan ah Ihsan di awal pembicaraan tadi berkaitan dengan batas akhir kita eh, telah selesaikan pada pertemuan yang lalu yaitu kita sampai di penjelasan ad-dhamair al-munfasilah. Ad-dhamair al-munfasilah. Yang ada pada halaman 91 untuk cetakan baru, ada pun cetakan lama ada pada halaman berapa ya kan? 90. Nah. Al-kalimatul jadidah sudah kita bahas, al-kalimatul jadidah. Halas. Halas. Halas. Baik, sebelum kita masuk ke ad Munfasilah, kita sedikit muraja ya, khwan, Meraja Ad-Darsul Khamisa Ashar. Kita baca sekali lagi dialognya. E, kita minta beberapa ikhwan di studio untuk membaca. E, satu menjadi Al-Fatayat, yang lainnya menjadi Zainab. Nah, ya, kawan Man, man yakra awalan? Mana? طيب أنت أنت أنت زينب ولا الفتيات تحديدي؟ الفتيات الفتيات زينب من يقرأ زينب؟ نعم أنت يا إحسان أنت زينب تفضل أنت الفتيات وأنت يا أخي أنت آه، زينب طيب تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنتن يا أخوات؟ نحن بنات الشيخ عباس sekali lagi ya nahnu بنات الشيخ abbas بنات الشيخ sekali lagi nahnu banatu syekh نعم اهلا وسهلا ومرحبا ام كنا استاذتي كيف حالها هي بخير والحمد لله اين هي الان هي الان في الرياض متى ذهبت ذهبت قبل اسبوع من ذهب معها ذهب, ذهب معها أخونا إبراهيم كيف حالكن نحن بخير والحمد لله في أي مدرسة أنتن نحن في مدرسة المتوسطة نحن في نحن في المدرسة المتوسطة نعم ممتاز متى اختباركن اختبارنا بعد شهر أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا ممتاز أحسنتما يا إخوان ما شاء الله بارك الله فيكم طيب يا إخوان الآن ندخل في آه، الكلام حول الضماير المنفصلة al-munfasilah. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai ad al هذا جمع ad ismu jama'in. Kata benda yang bentuknya jama' atau mufrad atau tunggal ya, kawan? Jama'. Ad-dhamair jama' daripada Ad-dhamir. Ad-dhamir. Ma makna ad ya, kawan? Ma makna ad Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti ismun mabniyun yadullu ala al-mutakallim awil mukhatab awil ghaib kata ganti atau kata benda yang menunjukkan al-mutakallim orang yang pertama kemudian al-mukhatab orang kedua kemudian al-ghaib orang yang ketiga jadi dari dari definisi kata ganti ini maka dapat kita katakan bahwasanya kata ganti itu ada tiga macam ada berapa Ikhwan? Tiga macam. Tiga macam. Yang pertama kata ganti untuk orang yang pertama atau kita sebut dengan Abdomir lil lil mutakallim untuk orang yang yang berbicara orang pertama. Lalu yang kedua kata ganti untuk orang ke kedua. orang kedua atau kita kenal dengan istilah Abdomir lil lil mukhatab lil mukhatab untuk orang kedua. Lalu yang ketiga kata ganti lil ghaib untuk orang ke tiga. ketiga. Baik, kita lihat di sini ikhwan. Ada huwa lalu ada hum lalu hiya lalu hunna. Ada huwa hum hiya hunna. Keempat kata ganti ini merupakan kata ganti untuk orang ke orang ke berapa ya, Ikhwan? Tiga tuh. Orang ketiga, lil ghaib. Antum ma'i ya, Ikhwan? Nah, Huwa hum hia hunna hadhihi dhamair lil lil ghaib. Ini yang kita sebutkan tadi ada empat adalah kata ganti untuk orang ke ketiga. Ma mana huwa? Dia. Dia. Dia. Tapi di sini dia di sini untuk untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Untuk laki-laki. Huwa misalnya huwa di sini talibun. Dia talibun mana talibun ikhwan? Murid. Murid. Dia seorang murid atau dia seorang pelajar. Huwa. Lalu ada hum. Hum tullabun. Hum tullabun. tullabun. Mana hum ya ikhwan? mereka. Ini masih masih kata ganti orang ke tiga. ketiga. Tiga. Tapi di sini jama. jama. Mereka. Mereka laki-laki. Hum di sini mereka untuk laki-laki. Di sini sebutkan contohnya hum tullabun. Lihat ya kawan, kalimat yang tadinya awalnya talibun menjadi tullabun. Menjadi tullabun. Apa sebabnya? Ah, karena babernya berubah menjadi domir jamak hum maka e, talibnya dirubah menjadi atau di, diganti dengan jamak menjadi tulabun hum tulabun tidak tepat kalau antum bilang hum talibun tidak tepat kalau antum bilang hum talibun yang benar adalah hum tulabun kemudian di sini ada hia hia talibatun hia talibatun hia di sini maknanya sama seperti huwa dan sama-sama ini juga termasuk dalam kategori kata ganti untuk orang ke ketiga. Tapi apa bedanya antara huwa dan hiya di sini, ikhwan? Hiya untuk untuk muannas untuk perempuan. Hiya, eh, huwa untuk laki-laki, hiya untuk eh, perempuan. perempuan. Hiya talibatun. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan huwa talibatun misalnya. La. Atau hiya talibun. La, ada khata'un kabir. Ini kesalahan yang, yang tidak eh, yang tidak patut. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk Masya Allah. Barakallahu fikum. Lalu ada hunna. Ada? Hunna. Ma mana hunna ya kawan? Ah, Mereka. hunna di sini sama artinya dengan hum. Hunna artinya sama dengan hum. Mereka. Tapi apa bedanya? Ah, kalau hum, nah, hunna untuk muannas, adapun hum untuk Muzakkar. Kedua-duanya sama kata ganti orang ketiga. Sama-sama maknanya mereka untuk jamak. Akan tapi bedanya adalah kalau hum untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. perempuan. Ini kata ganti untuk orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Lalu kita kenal dengan istilah abdomir, abdomair li lil ghaib. Ya, mana ghaib ya, kan? mana ghaib? yang tidak hadir di depan kita, yang tidak hadir. Jadi orang kita membicarakan orang yang tidak, tidak hadir, orang ketiga. Nah. jadi ada berapa ya, Yang disebutkan di sini? ad lil ghaib. Ada? Ada empat. Yang pertama? Huwa. Yang kedua? Hum. Hiya. Uh, hum, sahih. Yang ketiga? Hiya. Hiya. Yang keempat? Hunna. Nah, huwa dan hum untuk muzakkar untuk laki-laki Adapun untuk perempuan adalah kita gunakan hiya, dan hunna. Hia Hiya dan hunna. Apa beda antara huwa dan hum ya kawan? Kedua-duanya sama untuk laki-laki. Huwa dan hum sama untuk laki-laki. Tapi apa bedanya antara huwa dan hum? Huwa mufrad. Huwa untuk mufrad untuk tunggal, hum untuk jamaah. Untuk jamaah Santum ya kawan. Adapun hiya dan hunna sama-sama untuk perempuan, sama-sama kata ganti orang ketiga. Tapi apa bedanya antara hiya dan hunna? Iya mufrad Hiya mufrad, hunna Jama' جمع أحسنتم ما شاء الله طيب هذه ضمائر للغائب الآن الضمائر لي لمن Lil-mukhatab. للمخاطب الضمائر Lil-mukhatab. للمخاطب kata ganti untuk orang kedua al-mukhatab artinya orang yang kita ajak yang kita ajak bicara yang kita tujukan pembicaraan kita <clears throat> Di sini sebutkan ada ada empat juga di sini. Ada anta, lalu ada antum, lalu anti, anti, lalu antunna, antunna, anta, antum, anti, antunna. Ini semua kata ganti untuk orang ke satu. Betul ya, Juan? Sah. Untuk orang pertama, lah ya anta antum sama ma'i. Kedua. Antum lastum ma'i. ya. Ya, Juan, Anda lihat antum malam ini tidak mendengarkan. Ya kan serius. Anda bilang tadi ante, anta, antum, antuna adalah kata ganti untuk orang pertama. Sahih? Sahih. <laughs> ya, antum lah stam asum ma'i ya ikhwan. Jasadukum huna wa uqulukum fil bait. Ya ikhwan, ana nuridu jasa al-ajsad wal uqul ma'an. Nah. Tabi'u ma ikhwan, tabi'u. Ya, ikuti, ikuti. Jangan lamun ikhwan. Insyaallah. Makan malam nanti insyaallah setelah ini. <laughs> Baik. Anda ulang sekali lagi. Di sini ada kata ganti untuk orang ke Tiga. kedua. Yang ketiga sudah kita lewati. Ada anta, ada antum, An ada anti, ada antun. antun. Nah, ini semua kata ganti untuk orang ke kedua. kedua. kedua. Anta. Kita lihat anta talibun. Lihat penggunaan anta di sini. Anta talibun. mana anta sebelumnya? mana anta? Kamu. Kamu. Kamu. Anda. Anda kamu, anda, ente, anta. Engkau. Engkau. Apa lagi? Anta talibun. Engkau, kamu, anda, talibun seorang pelajar. Anda, kamu seorang pelajar. Antum, mana antum? Kalian. Ah. Antum tulabun. Lihat, karena di sini jama antum kalian, maka uh, isim isim setelahnya adalah Isim jamak juga, tulabun. Artinya kalian. Kemudian ada anti di sini, anti talibatun. Hmm, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Untuk perempuan, anti talibatun. Anta dan anti sama. Di, di mana kesamaannya anta dan anti? Kedua duanya sama-sama untuk orang ke kedua. Kemudian Persamaan kedua sama-sama untuk mufrad. untuk tunggal. Akan tapi perbedaannya adalah muzakkar dan muannas. Anta untuk muzakkar, anti untuk muannas. Kemudian ada antum tulabun, kemudian antunna talibatun. Antunna talibatun. Antum dengan antunna sama, sama-sama untuk orang ke kedua. Kedua. Kemudian kesamaan yang kedua? Sama-sama untuk jamak. Sama-sama untuk jamak. Bedanya adalah antum, antum untuk muzakkar, antunna untuk perempuan. Muannas untuk perempuan. Nah, santu. Idan kam ad-dhamair al-munfasila li al-mukhatab huna ya ikhwan? Kam? Ada berapa di sini? Arba. Yang pertama Anta. Yang kedua? Antum. Yang ketiga? Anti. Yang keempat? Antum. Santum ya akhwan. Barakallahu fiikum. <coughs> terakhir. Sudah kita bahas kata ganti untuk orang kedua. Eh, ya, sudah kita bahas juga kata ganti untuk orang ke tiga. Berarti yang ah, mana yang belum? Pertama. Kata ganti orang yang per pertama. pertama. Di sini sebutkan ada empat juga, tapi empat contoh, tapi yang yang yang eh, yang pasti ada yang penting ada dua. Dua. Ana dan nahnu. nahnu. Dan keistimewaan ana dan nahnu ini ikhwan sama-sama bisa dipergunakan untuk jamak eh, afwan bersama-sama bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ana talibun. Lalu contoh lain ana talibatun. Lihat ana di sini Masya Allah ternyata bisa dipakai untuk muzakkar, bisa dipakai juga untuk muannas. Kemudian juga uh, nahnu nahnu tulabun nahnu talibatun sama-sama untuk muzakkar dan muannas. Sama-sama jamak dan sama-sama dipergunakan untuk muzakkar dan muannas. Ini ad-dhamair al-munfasilah li al-mutakallim. Ad-dhamair li al-mutakallim. Kata ganti untuk orang per pertama. Tapi ada berapa kalau begitu ya, Berapa kata ganti disebutkan di sini? Dua. Ada berapa jumlah totalnya? Dua. Jumlah total seluruhnya? Asyara. Sepuluh. Ada asyara? Asyara. Tapi yang pertama, untuk kata ganti orang ketiga? Huwa. Huwa. Lalu? Hum. Hum. Hiya. Hiya. Iya. Hunna. Hunna. Ah, arba'ah. Sudah empat. Yang kelima? Anta. Anta. Antum. Antum. Anti. Anti. Antum. Sudah berapa? Delapan. Delapan ya. Delapan. Yang sembilan? Ana. Ana. Yang sepuluh? Nahnu. Nahnu. Tes sebagai kesimpulan. Tolong dijelaskan ah Hikmat. Ada, ada, ada berapa Abdomair al-Munfasilah yang sebutan di sini, akhi? Ada tiga. Abdomair al-Munfasilah. Yang sebut, totalnya ada berapa? Ah, ada sepuluh. Ada sepuluh. Lalu sepuluh ini dibagi menjadi tiga. Tiga. Yang pertama kata ganti untuk lil ghaib. untuk orang ke tiga. tiga. Terus lil mutakalim. Lil mutakalim. Kemudian yang terakhir lil mukhatab. Ah, santai lil mukhatab. Lil ghaib untuk orang ketiga. Lil, lil mukhatab untuk orang kedua, yang ketiga, yang terakhir lil mutakalim untuk orang yang pertama. Ya, akhi, tolong sebutkan abba ma'ir anta ya buka anak situ. Hah? Misbah? خير صد. اسمه خير. اسمه خير. خير ما شاء الله أنت خير إن شاء الله telah sebutkan akhi udzkur lana ad-dhamair li al-ghaib al-madhkura huna wa na'am hum hum hiya na'am wa hunna masyaallah barakallahu fikum hal tastati an tu'tina mithalan antum bisa kasih contoh untuk keempat-empatnya nah silakan Pak wa talibun. Baik, labas. Huwa talibun. Hum tullabun. Hum tullabun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Nah. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Mumtaz. Anta ya akhi. Siapa yang bisa kita berikan soal? Anta ya akhi. Tolong sebutkan abdomair li uh, al-mukhatab untuk orang kedua. Anta. Naam. Antum. Naam. Anti antun ahsan. Tad تضرب لنا مثالا Antum berikan contoh. Antum bisa sebutan di sini atau bisa dari contoh yang lain. Anta tabibun. Anta tabibun mumtaz. Antum attiba'u. Antum attiba'u. Atibba'u. Antum atibba'u. Naam. Anti tabiba anti tabibatun. Anti Tabibatun. tabibatun sahih. Antunna Antunna Hah? Apa jamak dari tabibatun? Tabibatu. طبيبات نعم طيب ممكن ممكن طبيبات أو أطباء أيضا ممكن للمؤنث طيب أحسنت يا أخي بارك الله فيك طيب terakhir Anda jadi Eh, uzkur lana abdomair lil mutakalli Untuk sebutkan kata ganti untuk orang yang pertama. Ada berapa yang disebutkan di sini? Uh, isnan. Isnan. Yang pertama? Ana wa nahnu. Ana yang kedua? Nahnu. Nah, taib. Uh, Taati lana bi Ana muslimun. Masya Allah. Muslimun atau muslimun? Muslimun. Mus bi, bi. Mus muslimun. Hakata? Muslimun. Taib. Nahnu muslimuna. Nah, Masya Allah. Nahnu muslimuna. muslimuna. Karena bilang ana muslimatun, boleh tidak, sih? Eh, boleh kalau tidak lawan perempuan. <laughs> nah, boleh. Karena kalimat ana seperti yang sebutkan tadi bisa dipergunakan untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Perempuan. Begitu pula nahnu dan nahnu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk uh, perempuan. A apa bedanya antara ana dan nahnu ya, kawan? Ana, untuk mufrad, mufrad untuk tunggal, nahnu untuk jamak. Jamak. Baik, ya, kita baca sama-sama ya, kawan. Kita baca sama-sama. استمع ثم كرر الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة Di sini ada dua bagian, ada lil mufrad. Ayo, lil mufrad, lil mufrad, lil jama', lil jama'. Kita mulai dari yang lil mufrad. Huwa talibun. Huwa talibun. Terus kita ke bawah. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Anti talibatun. Ana talibun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Baik. Sekarang lil jama'. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Antum tulabun, Antum tulabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Baik, eh, ada satu yang belum sempat kita jelaskan. Al-munfasilah. Mana al-munfasilah? Al-munfasilah artinya yang terpisah. Maksudnya yang berdiri sendiri. Al-munfasilah artinya yang berdiri yang berdiri sendiri. Dia tidak bersambung dengan e, kata benda misalnya, tidak diletakkan di belakang setelah kata benda, tidak. Ini kata benda yang eh, kata ganti yang al-munfasilah yang berdiri sendiri. Baik. La'alla naftahal majali kira'ah hadha. Tapi bagi para pendengar kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif di line telepon 021 823 6543. Dan kembali di 021 823 6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dari siapa Pak Diman? Di Supangat di jalan ini lagi. Oke Pak Haruk Pak Supangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Sedang di kendaraan Pak sepertinya. Iya. Masya Allah. Melalui, melihat ini sepertinya Pak, mendengarkan ya? Atau betul, melalui... betul. Masya Allah. Ya. Pak Semangat tolong dibaca Pak. Bawa bukunya nggak Pak di jalan Pak? Nggak, nggak. Saya lagi bawa kendaraan. Saya pelatas kalau begitu Bapak uh, ikuti apa yang saya bacakan. Siapa? Paham. Insyaallah, insyaallah. Baik. Huwa talibun. Huwa talibun. Naam. Hum tullabun. Hum tullabun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Sekali lagi Pak semangat. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Baik. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Tapi, Apa yang kita baca tadi Pak, Pak Semangat? Uh, kata ganti ketiga. Kata ganti orang ke? Orang ketiga. Masya Allah. Taib. Sekarang kita masuk yang kata ganti yang kedua. Anta talibun. Anta talibun. Nah. Antum tulabun. Antum tulabun. Tulabun. Antum tulabun. Nah. Anti talibatun. Anti tolibatun. Sekali lagi Pak Semangat. Tolibatun. Anti tolibatun. Banyak tidak panjang? Tolibatun. Tolibatun. Baik, belabas. Antuna Tolibatun. Antuna Tolibatun. Baik. Ini barusan tadi kita baca kata ganti orang keberapa Pak? Kedua. Orang kedua. Sekarang orang yang pertama. Ana talibun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Nahnu tulabun. Baik. Ana talibatun. Ana talibatun. Ana tidak ditahan Pak. Ana. Ana talibatun. Nah. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Pak Asmat. Jazakallah khair. Kamu tanya Ustaz. Ya. Uh, untuk kata ganti ketiga. Itu yang hum kan untuk laki-laki. Iya. -laki. Terus huna kan untuk wanita. Iya. Iya, untuk jamak. Eh, jamaknya. Mm -hmm. Kebetulan sekarang yang jamaknya memangnya laki-laki dan perempuan itu sebutannya apa? Huna, huna atau humnya yang di... Jika bercampur laki-laki perempuan maka oh. lebih diutamakan laki-laki. Maka kita gunakan oh. hum. Maka hum, kita ya. gunakan hum. Nah. Jadi kalau yang yang berca ini katakan ketika mereka perempuan dan laki-laki kita nah, ambil nah, hum. kita ambil hum. Nah, hum. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakumullah. Ya, ya jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak semangat hati-hati di jalan ya dan semoga selamat sampai tujuan. Baik, kita bagi kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Anda bisa berinteraktif di layan telepon dan pelajaran yang kita bahas masih bab terakhir ya dari pelajaran yang ke-15. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dengan siapa mu di mana? kasih. Baik. Namamu Hasan, kaifa haluki? Alhamdulillah. Baik. Silakan Umu, Ihsan dibaca Ad-Dhamairul Munfasilah. Huwa talibun. Naam. Hiya talibatun. Anta talibun. Naam. Anti talibatun. Ana talibun. Naam. Ana talibatun kum tulabun, kunna talibatun antum tulabun, nah. antunna talibatun nah. nahnu tulladun nahnu talibatun nah baik umu umu Hasan sebentar tadi anda sebutkan ada di sini ada tiga jenis kata ganti nah, tolong disebutkan tiga jenis tadi yang pertama? hua hua Uh, entah. Hua ini masuk ke kata ganti apa ini, umum? Kata ganti goib. Kata ganti al-ghaib artinya kata ganti untuk orang yang keberapa? Orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Nah, mari yang kedua. Kata ganti nah, untuk orang ke? Anta kedua. Kedua. Nah. Selain selain hua untuk orang ketiga ada lagi yang lain? Oh, orang ke kedua. Orang ketiga? Selain Hua ada yang lain? Hia. Ada Hia Huwa, Hia kalau jamaknya hum dan hunna. Hum hunna, tayyib mumtaz. Orang yang kedua? Orang yang Selang kedua. sebutkan? Hmm, anta. nah Lalu antuna. Nah. Uh, nah, suaranya terputus-putus semua Hasan. Nah. Tayyib. Tayyib syukur Umu Hasan. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kita berikan kesempatan kembali Sat, untuk satu penelpon bagi para pendengar Roja di mana sudah berada dan bisa menghubungi di line telepon 0218236543 dan mungkin ada penjelasan Sat, sampai kita menunggu telepon. Uh, Taib. Sebenarnya ada kata ganti yang belum disebutkan di sini. Ada kata ganti yang belum disebutkan. Itu kata ganti untuk orang ke tiga. untuk orang ketiga dan untuk orang ke dua yang yang di, un, diperuntukkan untuk dua orang. Kalau tadi huwa untuk satu orang tunggal, lalu hum untuk jamak, maka di tengah-tengahnya ada untuk orang untuk orang untuk dua orang yaitu huma. Huma. huma. Dan huma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Huma mereka berdua laki-laki atau mereka berdua perempuan. Lalu untuk orang orang kedua juga ada kata ganti yang diperuntukkan untuk dua orang yaitu antuma. Antuma dan antuma ini bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Antuma misalnya antuma e, talibani. Antuma talibani atau antuma talibatani. Talibatani untuk muannats. Wallahu a'lam. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di 0218236543. Ya, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa mau di mana? Dengan Umu Aisyah di Baik, silakan. Nah, Umu Aisyah diperjelas jelas suaranya? Iya. Baik, uh, eh, silakan dibaca. Ad-dhamairul munfasilah. Ad-dhamairul munfasilah. Nah. Nah. Nah. Ya, nah. Ya. Hum kullabun. Nah. طالبات نعم للمخاطب للمخاطب أنت طالب أنت طالب نعم أنت طالبة ممتاز نعم جمع أنتم طلاب أنتن طالبات نعم جميل نعم terakhir للمتكلم للمتكلم نعم أنا طالب أنا طالبة نعم نحن طلاب نعم. نحن طالبات ممتاز بارك الله فيكم شكرا أم عائشة جزاك الله خير السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الآن نستريح أولا Baik, baik para pendengar roja jangan kemana-mana kita akan rehat sejenak dan akan kembali untuk pelajaran yang baru dari pelajaran yang ke-16. Kita simak beberapa judul yang berikut ini terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النار Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. تحيتهم يوم يلقونه سلام Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Roja Radio Dakwah Al-Sunnah wal Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan masih bersama Anda di kajian bahasa Arab bimbingan untuk pemula di, dengan kitab Rasulullah al Arabiyah. arabiyyah di nanti Nabi dan kita lanjutkan kembali kepada Ustaz Hamzah kita persilakan. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa la fa ba'd. Baik, intahayna min eh, al-bayan wal kalam haula ad-dhamair al-munfasilah. Wal an sanadkhul fi darsin jadid. Ad-Dars As-Sadis Asyar Baru saja kita menyelesaikan uh, penjelasan tentang Ad-Dhama'irul Munfasilah dan sekarang kita masuk ke pelajaran baru yaitu Ad-Darsu As-Sadisa Asyar <clears throat> Ad-Darsu As-Sadisa Pelajaran keberapa ini, Ikhwan? Ke-16 Ke-16, nah As-Sadisa Asyar Antum lihat eh, ini angka urutan. Arabun Sa'ana kalau Anda bilang nomor 16 maka sitata asyar. Beda jika Anda mengatakan yang ke-16 maka kita katakan kalau yang ke ke belas asadis asyar. Orang-orang nah, nah, nah, sekali lagi. Kalau Anda bilang nomor 16 maka kita bilang sitata asyar. Tapi kalau Anda bilang yang ke-16 asadis asyar. Lihat perubahan sita menjadi asadis. Nah. Tapi di sini ada uh, hiwarun qasir, ada dialog yang singkat <clears throat> antara al-mudarris dengan Muhammad. Di sini dialog yang terjadi antara siapa ya, kawan? Antara mudarris dengan Muhammad. Alhamdulillah al-hiwar qasir jiddan. طيب آه، استمع جيدا أنا أقرأ الحوار استمعوا جيدا أنا أقرأ الحوار ما معنى استمعوا جيدا dengarkan baik-baik. Nah, ana akara al-hiwar. Ana baca uh, dialognya. Al-mudarris yaqul huna liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu Muhammad menjawab Muhammad yujib hiya hiya li ya ustadzu هي لي يا أستاذ المدرس يقول مرة ثانية هي جميلة جدا هي جميلة جدا وهذه الكتب الجليلة أهي لك وهذه الكتب الجليلة أهي لك محمد يجيب لا هي لحامد لا hiya lihamidin. Al-mudarris yas'al maratan eh, thalitha. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Ali menjawab. Ternyata di sini bukan hanya ada Muhammad dengan Al-Mudarris, ternyata juga ada Ali. Ali. Masya Allah. Di bagian terakhir Ali muncul. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna على maktabi. Nah, نعم الحوار مفهومة يا إخوان الحوار مفهوم واضح جلاس bisa dipahami واضح ya alhamdulillah tapi jika kana wadahan fa bayyin lana ya ikhwan jika jelas tolong ada satu dua orang menjelaskan kepada kita maknanya malam ini kita serahkan kepada ikhwan studio nah man yaqra thumma yutarjim iqra thumma tarjim تفضل ya, يا ما ah, hikmat. المدرس Nah. لمن هذه ال- لمن هذه الأقلام يا محمد Nah, sekali lagi akhi, liman لمن هذه الأقلام يا محمد ya Muhammadu kita Ya hidupkan. Muhammadu Milik siapakah pena-pena ini ya Muhammad Nah, liman liman itu dua ada dua kata di situ. Ada dua kata di situ. Yang- Kata yang pertama adalah Li. lam. Lam. Kata yang kedua adalah Man. man. liman. Li untuk man siapa atau milik siapa. Nah, hadhihi kata tunjuk untuk menunjuk al-aklam. Dan nanti di sini nanti aku antum akan jelaskan mengapa al-aklam menggunakan hadhi. Nanti akan jelaskan di sini insyaallah. Tapi al-aklam, ma mana al-aklam? Qalam. Uh, eh, jamak daripada qalam. Berarti di sini al-aklam jama jamak daripada benda kolamun. Maka kita gunakan kata tunjuknya hada atau hadihi ya kan? Hadihi. Beda kalau, kalau kalau dia dalam keadaan tunggal. Kolamun. Kita gunakan hada atau hadihi. Hada. kolamun. Tapi kalau dia jadi jamak aklamun, kita katakan hadihi aklamun. Faham. Fahim. Liman hadihil aklamu ya Muhammadu? Milik siapa? Eh, pena-pena ini wahai Muhammad santai ya hikmat teruskan ah, hikmat teruskan saya berantai Muhammad ya li ya ustadu nah pena-pena itu milik saya ya ustad nah pena-pena pena-pena siapa apa tadi pena-pena tersebut nah milik saya. dari mana antum kalimat pena-pena ini tidak sebutkan al-aklam di sini li iya iya, iya kalimat iya hiya artinya aklam, ia kembali kepada aklamun. Sahih, ahsan dari Tuhan. kembali ke aklamun. Artinya secara zahirnya artinya apa? Dia. Iya. Tapi dia di sini ternyata kembali ke al aklam. Ia maksudnya pulpen-pulpen itu atau pena-pena tersebut li milik siapa ya, Khan? Milik saya. Milik saya, ya Ustaz. Ahsant. Nah, Ia Ya jamilatun jiddan. Dia sangat Indah sekali. Nah, nah dan dia di sini adalah dan dia di sini sekali lagi tadi adalah pulpen al-akla. Jadi yang yang bagus sekali di sini adalah pulpen-pulpen yang sebutan sebelumnya. Jamilatun jiddan ada kalimat jiddan. jiddan. Bagus sekali, masya Allah. Laisa jiddan. Nah, biasa? Laisa jiddan. Nah, jiddan, sahih. Nah. Wahadhil Wahadhil kutubu Wahadhil kutubul jadidatu ahyalak Ahya Ahiyalaka. Ahiyalaka dan kitab-kitab yang baru ini apakah milikmu juga? Apakah milikmu juga? Nah. Lihat lagi-lagi al-kutubul jadidah diganti dengan kalimat <coughs> hiya. Nah, teruskan. La hiya Hamidin. Bukan. Itu milik Hamid. Nah, hiya buku-buku maksudnya kembali kepada buku-buku baru tersebut milik Milik حامد نعم استمر أين دفاتركم يا إخوان نعم di mana buku-buku catatan kalian ya saudara-saudara nah wahai saudara-saudara nah dafatirukum lihat dafatir jamak men daftarun daftarun buku tulis nah buku catatan nah istamir iya iya guna ala had- hadzal maktabi. Nah. Sekarang Nah, sekarang aina mana aina? Mana sekarang? Hiya eh, Ah. buku-buku catatan itu Nah, buku-buku catatan tersebut huna, mana huna? di sini. Di sini. Di mana? Ala Ala hadzal maktabi di atas meja. di atas meja ini, di atas meja ini. Nah, sahih, ahsanta akhi. طيب الحوار واضح يا اخوان مفهوم واضح kita minta satu orang satu satu orang sekali lagi ah Ridwan اقرا ثم ترجم بترجمه ممتازه جدا جدا الدرس السادس عشر نعم لمن هذه الأقلام يا محمد ترجم مباشره punya siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad نعم Hiya li ya ustadu pulpen-pulpen ini milik saya, Pak Ustaz. Nah, sant. Hiya jamilatun jiddan. Pulpen-pulpen itu bagus sekali. Nah, Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahya laka? Dan apakah buku-buku yang baru ini punya kamu juga? Nah, La hiya li Hamidin. Tidak. Buku-buku yang baru ini milik Hamid. Nah, Hasan. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudara? Nah. Hiya huna 'ala al-maktabi. Hiya hiya huna maratan ukhra? Hiya huna 'ala hiya huna 'ala hadha al-maktabi. Nah. Buku-buku catatan kami ini di atas meja. Nah, di sini di atas meja. Di atas meja. Santai ya barakallahu fiik. Tapi kita baca sama-sama ikhwan. Sepertinya sudah mulai cukup melelahkan. Kita baca agar sedikit segar. Hayya ikhwan, istami' thumma karim. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? لمن هذه الأقلام يا محمد Hiya li ya ustadu. هي لي يا أستاذ هي جميلة جدا. هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ وهذه الكتب الجديدة أهي لك أهي لك أهي لك لا هي لحامد لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب هي هنا على هذا المكتب طيب بارك الله فيكم طيب لعل نفتح المجال للمستمع Baik, bagi para pendengar kita beri kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung di line telepon 021 8236543 untuk membaca nas yang terdapat dalam pelajaran terbaru kita di pelajaran yang ke-16. Kita angkat tuh penelpon yang pertama sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan di Keranggan. Nah, Umu Ihsan. sebelumnya tadi Umu Aksan. Iya. Oh iya, kayak halo Umu Iksan? Alhamdulillah khair طيب. afiatan. Wa kaifa halukum? الحمد لله بخير أيضا نعم ما شاء الله طيب اقرأ تفضلي اقرأي آه، الحوار silakan dibaca Ummu Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustazu. Nah Hiya Tadi jamil- terjemahkan Ummu Diterjemahkan Eh, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhi kepunyaan siapa bolpen-bolpen ini ya wahai Muhammad? Nah Ciali ya Ustadu. Bolpen-bolpen ini kepunyaan Ustaz. Nah, kepunyaan, ah, kepunyaan siapa? Uh, Li. Ciali, uh, eh, milik saya. Milik ya. Milik saya wahai Ustaz. Nah. Milik saya ya Ustaz. Milik siapa ibu? Milik milik Ustaz apa milik Muhammad ya Bu? Milik Muhammad. Milik Muhammad. Tayyib. Hiya jamilatun jidan. Bolpen-bolpen ini bagus banget, bagus nah, bagus bagus sekali, masya Allah. Wahai Wahadihil kutubul jadidatu ahyalaka dan bolpen bol uh, eh, dan buku uh, kitab buku-buku baru buku-buku baru ini apakah juga kepunyaanmu nah la hiya hamidin bukan eh, buku-buku uh, itu kepunyaan Hamid nah Mumtaz aina dafatirukum ya ikhwanu di mana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudaraku nah hiya huna ala hadzal maktabi dia di sini di atas meja ini. Di atas meja ini. Barakallahu fiik. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Mu Ihsan dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Kita akan untuk telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Mu di mana? Dari Ummu Wafa di Cilangsi. Nah, Taib Ummu Wafa, silakan Ummu dibaca. Ikrai, tafadhali al-hiwar dialognya liman hadhihi al ya muhammad hiya li ya ustaz naam hiya jamilatun jiddan wa hadhihi al-kutub sebentar umu oh, semuanya insyaallah paham maknanya naam baik fadhal naam istamir tafaddali la hiya li hamidin Aina dafaritukum ya ikhwanu. Sekali lagi, Umu. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Nah, mumtaz. Hiya huna ala hadal maktabi. Nah. Baik, barakallahu fikum. Syukran, Umu. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagi para pendengar yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menghubungi di line telepon 021 0218236543 dan untuk pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa mau di mana? Umu Akmal di Depok. Ya, saya silakan Umu Akmal. Di, dibaca, tafadhol, uh, dialognya. Ya, syukran Pak Ustaz. Al-Mudaris. Nah. Iman hazihil aklamu ya Muhammadu. Sekarang diterjemahkan Umu. Kepunyaan kepunyaan siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Nah. Hiali ya ustazu. Pena pena ini kepunyaan saya. Nah, dari mana wahai. kalimat pena-pena ini milik milik saya? Dari mana? Hia dari, aklam. Nah, hia kembali ke aklam. Al aklam, sahih. Al mudaris. Hia jamilatun jidan. Pena-pena itu uh, bagus sekali. Nah. Jidan di sini pakai tasdid nggak Pak Ustaz? Jidan. nah, Jidan. Ini nggak ada tasdid di sana. Nah, kita berikan tasdid. Nah, ya. jiddan. Nah, bukan jiddan. tubuh ya. Wa hadhihi kutubul jadidatu ahyalaka dan ini bu, dan buku-buku yang baru ini apakah kepunyaanmu juga? Nah. Nah, iya. sebelumnya iya. kalimat juga tidak ada di sini, Ikhwan. Oh. nah. Apakah kepunyaanmu kepunyaanmu? kepunyaanmu? Nah. Ya, ya. Afwan, afwan, Maaf ya, Mas lah hiya lihamidin. Tidak, Eh, buku-buku bu, buku itu kepunyaan Hamid. Nah, mumtaz. Aina dafatirukum ya ihwanu? Di mana buku-buku di mana buku-buku wahai wahai saudaraku? Nah, dafatir di sini diperuntukkan eh, untuk buku tulis. Buku tulis eh, sahih. Uh, maksudnya buku tulis. Nah, masyaallah. Ya huna ala hadzal maktabi. Nah buku-buku di sini di atas meja ini. Mumtaz, barakallah. Syukran Pak Ustaz. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Akmal dan kita berikan kesempatan untuk Ikhwan saya satu penelpon. Kembali ya, satu penelpon Ikhwan silahkan kita berikan kesempatan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Isa di Jakarta. Oh iya, silakan. Uh, siapa? Ah? Isa. Isa, masya Allah. Kaya halak ya Isa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah masya Allah. Fadal ya Isa, ikra. Eh, liman hadil aklamu ya Muhammadu? Naam. Kepunyaan siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Mumtaz. Iya li ya ustazu. Ini kepunyaan saya ya ustaz. Naam. Iya جميلة جدا نعم pena-pena ini bagus sekali. Nah. Wahadil kutubul jadidatu wa wa hiya laka. Nah. Dan buku-buku ini yang baru. Nah. Apa apa juga punya kamu? Nah, Babas. Lah, hiya lihamidi. Tidak, Eh, buku-buku ini punya hamil. Sahih. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana daftar daftar kamu ya saudara-saudara? Nah, nah, daftar di sini mana daftar, Aisyah? Daftar. Daftar buku buku catatan atau buku tulis. Buku tulis. Nah, sekali lagi, ah, Aisyah. Aina daftarukum ya Dafatirukum Aina dafatirukum ya ikhwanu Nah, nah. Di mana buku-buku catatan kamu Wahai saudara-saudara Nah, nah. Hiya huna ala hadzal maktab Buku-buku catatan di sini di atas meja. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Isa. Syukran Isa. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Baik, kita lanjutkan dulu ikhwan. Di sini ada tamarin. <clears throat> Latihan-latihan. Antum lihat latihan yang pertama, at-tamrin al-awwal. Ta'ammal al al atiyata. Ta'ammal al al atiyata atiyata. Mana ta'ammal? Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan. Nah. Renungilah. Renungkanlah Renungi. insyaallah. Ta'ammal, perhatikanlah. Hayatilah. Al-amsilah. Nah, al-amsilah jamak daripada misal. Contoh-contoh atau misal-misal al-atiyah berikut. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di sini ada contoh alif, ada contoh ba. Kita lihat contoh yang alif. Contoh yang alif terbagi menjadi dua contoh. Ada contoh untuk al-mufrad, lalu untuk contoh al al-jama'. Di sini kita lihat dulu yang al-mufrad. Hada talibun jadidun. Hada talibun jadidun. Huwa min Belgika. Huwa min Belgika. Ma mana Belgika ya akhwan? Wallah sepertinya Belgia. Nah. Tapi dari mana kalimat kaf di belakangnya ini? Belgika. Nah. Cetakan nama? Amerika. Ah, santai ya akhi. تنبهنا بشيء مهم لعل أفريقيا أفضل لعل أم- أمريكا أفضل بلجيكا هذه شيء يعني غريب بالنسبة لنا نعم هو هو من Belgika atau cetakan lama Huamin Amerika. Amerika. Mungkin lebih mudah Amerika daripada Belgika ya, Kita pilih mana? Kita pilih Amerika saja? Amerika. Amerika Amerika mau Belgika tidak masalah. <laughs> Hada talibun jadidun huwa min Amerika. Ini al-mufrad. Ada dua kata di sini yang diberi garis bawah ya, kawan. Kalau cetakan baru ada dua kata yang diberi garis bawah. Di sini ada cetakan lama ada yang diberi garis bawah? Ada. Ada, tapi di baknya, di bagian terakhir. Tapi tiga di bagian terakhir sih. Tapi di cetakan yang baru ada dua kata yang diberi garis bawah. Yang pertama kalimat hada, yang kedua kalimat huwa. Kalimat huwa. Hada dengan huwa. Hada taribun jadidun lalu huwa min Amerika. Ada dua kata yang diberi garis bawah. Yang pertama adalah yang kedua adalah buah. Buah. Di sini seakan-akan ada satu isyarat untuk memperhatikan kalimat hada di sini. Hada isim isyarah. Harus sekedalik ya ikhwan. Kata tunjuk. Yang diperuntukkan untuk muzakar atau muannas? Muzakar. Lalu yang kedua untuk tunggal apa untuk jamak? Untuk tunggal. Hada. Kemudian untuk Jawa terdekat hada ya, ikhwan? Dekat. Dekat. Hada talibun jadidun. Lihat yang ditunjuk adalah isim muzakar. Tidak tepat kalau Anda bilang hada misalnya talibatun jadi itu misalnya. La, hada hata <clears throat> huwa min biljika. Nah, huwa huwa di sini dia kembali ke apa ya, Khan? Kembali ke siapa? Talib. Kembali ke talibun jadidun. Dia atau eh, siswa atau pelajar baru itu dari min Amerika dari Amerika. Nah. Ini mufrad lalu jamak. Antum lihat al jamak haula'i tullabun jududun. Lihat antum lihat haula'i tullabun jududun. Lihat kata sifatnya ya, kawan. Kata sifatnya. Tadi talibun jadidun yang pertama. Sekarang tullabun jududun. jududun. <clears throat> Apa sebabnya? Jadi berubah ya, kawan. Ah, karena al-mausuf yang disifati atau al manaut menjadi jamak tullabun. Tadinya mufrad talibun menjadi menjadi jamak tulabun sehingga kata sifatnya juga harus mengikuti kata yang disifati jududun dan di sini tulabun talibun ini uh, isim akil atau gair akil atau benda untuk orang untuk untuk yang berakal atau yang tidak berakal yang berakal artinya man orang orang adapun yang gair akil benda atau binatang atau hewan misalnya di sini akil atau ghairu akil? Akil. Maka jamaknya eh, maka sifatnya jududun mengikuti benda yang disifati. Dia jamak maka sifatnya juga harus jamak. Jududun jamak daripada jadidun. Jadidun. Nah. Hum min Amerika. Hum di sini kembali ke tullab. Karena jamak maka kita gunakan dhamir jamak hum. Nah, huwa dan hum di sini kata ganti orang keberapa tadi, Ikhwan? Orang kedua atau orang pertama di sini? ketiga. Oh, orang ketiga, bukan perdua, bukan yang pertama, yang yang ketiga. Baik, hada alif. Ini uh, contoh yang alif. Saran contoh yang ba. Dan ba juga di sini dibagi menjadi dua, ada ada al-mufrad, ada al-jama'. Antum lihat al-mufrad hada kitabun jadidun. Huwa min Amerika. Huwa min Amerika. Anda perhatikan ada perbedaan yang mendasar antara contoh-contoh di alif dan contoh-contoh di ba. Apa perbedaannya, Ikhwan? Saya bisa memberikan perbedaannya. Antum lihat di contoh alif, talibun menggunakan kalimat talibun, tapi di sini ba kitabun. Ah, di contohnya alif itu isim uh, akil yang berakal. Kata benda yang berakal yaitu manusia di sini talibun. Adapun contoh ba adalah khair akil. Kata benda untuk yang tidak ber, berakal. Benda kitabun. kita kitabun jadidun huwa min Amerika. Lihat kalimat huwa ternyata tidak hanya dipakai untuk uh, untuk akil, untuk untuk uh, kata benda yang berakal, tapi juga untuk berakil. Karena huwa di sini kembali ke yang dicontoh ba ini kembali ke kitabun jadidun. Nah, dia atau buku-buku yang baru ini dari Amerika. Nah, adapun jamaknya antum lihat hadhihi kutubun jadidatun. Ah. Hadhihi kutubun jadidatun Hia min Amerika. Hia min Amerika. Dicetakan lama. Anda lihat di sini cetakan lama ada tiga kata yang digaris bawahi, diciptakan lama. Yang pertama kata hadhihi, kata tunjuk hadhihi. Kemudian yang kedua sifat daripada kutub jadi datun. Lalu kata yang ketiga yang, di, yang diberi garis bawah adalah kata ganti hia, kata ganti orang ketiga untuk perempuan hia. Seakan-akan di sini ada kait-kaitannya, ada kaitan-kaitannya. Dan ada isyarat-isyarat latifah, ada isyarat-isyarat yang <coughs> yang apa namanya? Hmm. yang halus yang lembut bukan roh halus bukan roh tapi ini isyarat-isyarat yang yang yang tersembunyi tapi antum diminta untuk memperhatikan ta'ammal perhatikan antum lihat di sini kata tunjuk untuk kutubun adalah kita menggunakan hadhihi kata tunjuk untuk kutubun kita gunakan hadhihi hadhihi padahal hadhihi tadi yang seperti kita telah pelajari sebelumnya hadhihi untuk muannas ya tidak Kutubun hal hadha muannas? كتب المؤنث مذكر صحيحا كتب مذكر لا يا اخوان Jama' ghair akil muannas. Jama' untuk kata benda yang tidak berakal muannas. Jadi muannas walaupun zahirnya tidak muzakkar. Nah. walaupun zahirnya muzakkar. Nah, antum sepertinya agak ngantuk ini. Anak kan sebenarnya bisa tadi, cuman tadi agak ngantuk seperti itu. Kutubun ya muannas ya, kan. Atau ma'ruf. Muannas. Nah, muannas. Kaidahnya Hah? Kaidahnya. Kaidahnya tadi. Kata eh, jamak daripada kata benda yang tidak berakal maka dia muzakkar atau oh, muannas? Muannas. Walaupun asalnya muzakkar, walaupun asal mufradnya muzakkar, tapi ketika jadi jamak maka dia muannas. Contoh lain selain kutub. Qalam. Ma jam'u qalam ya, Khan? Aklam. Aklam. Qalam muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Wal aklam? مؤنث لمن مؤنث ايش لماذا لأنه جمع غير ها؟ ليه لأنه جمع غير آه، نعم مثال آخر دفاتر دفاتر أحسنت يا أخي بارك الله فيك زوجك الله سريعا دفاتر جمع من دفتر دفتر دفتر مذكر أليس كذلك بلى بلى ودفاتر بعد أن صار جمع صار مؤنث فهمتم ولذلك تق- يقول هنا كتب جديدة انظر يا إخوان الصفة موصوف م- ال- الصفة مؤنث Muannas. هذا يدل على أن الموصوف أيضا Muannas. muannas. Karena di sini sifatnya per- untuk uh, mu- muannas jadidatun dengan tak marbuto berarti menunjukkan bahwa al mausuf Yang disifatinya itu. kata benar disifatinya ahsan adalah muannas. Ahsan ya akhi. Maka di sini menggunakan hiya min Amerika. Kata gantinya menggunakan orang ketiga untuk perempuan. Hiya kan. Nah, hiya min Amerika. Wallahu a'lam. Baik. Untuk setiap isim mufrad yang tidak berakal jamaknya itu. Enam. Wala- Walaupun asalnya muzakkar, tapi ketika jadi jamak maka dia مؤنث مؤنث نعم نعم واضح يا اخوان واضح طيب آه، طيب لعل نقرا جماعه نقرا ثم لعل هذا اخر ما سنقراه في هذه الليله طيب يا اخوان استمع ثم كرر هذا طالب جديد هذا طالب جديد هو من امريكا هو من أمريكا هؤلاء طلاب جدد هؤلاء طلاب جدد هم من امريكا هم من أمريكا Nah, sekarang kita lihat yang ba. Hada kitabun jadidun. هذا كتاب جديد Huwa min Amerika. هو من أمريكا Hadihi kutubun jadidatun. هذه كتب جديدة Hiya min Amerika. هي من أمريكا Ahsantum ya ikhwan. Naftah al-majal lil mustami'. Baik, bagi para pendengar kita berikan kesempatan Anda untuk berinteraktif untuk membaca di line telepon 021 823 6543. Ya. Nah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. طيب. سلام. Fajri. فجري iya. Fajri, ما Fajri, الله فجري كيف حالك أنا بخير والحمد لله ما شاء الله ما لم Fajri. منذ زمان يا أخي Fajri. Antum baca Fajri. Ya, ada bukunya Fajri kan? Iya. Nah, silakan Fajri. Fajri di mana sekarang? Di rumah? Di rumah. Apa di Martel? Iya. Masya Allah. Fadal, Samir, baca. Ada talibun jadidun. Naam. Huwa minal biljika. Biljika. Biljika. Naam. Huwa talibun jududun. Sekali lagi Fajri. Haulai. Haulai tulabun jududun. Jududun pendek. Jududun. Naam. من بلجيكا Sahih, nah, استمر teruskan هذا كتب ah hati-hati Fajri sekali lagi hati-hati hada hada kitabun dun. Jadi dun. nah huwa min Biljika sahih Adi kutubun jadidatun Hiya min بلجيكا Naam. Naam, masya Allah, Fadri Syukuran Fadri jazakallahu khairan Ustaz, ya Ustaz indah saya akan nyoba Yo, ya, siapa Nur Wahidah Assalamualaikum Assalamualaikum silakan silakan dibaca tempat Naam. Haza talibun jadidun. Talibun sekali lagi. Haza talibun jadidun. Naam huwa min biljika. Nah, Santi. Haula talibun judurun. Sekali lagi, afan. Haula haula talibun jududun. Tullabun. Tullabun jududun. Jududun. Jududun. Nah. Hum? Hum hum min Amerika. Nah, diganti Amerika sekarang. Baik, enggak apa-apa. Teruskan. Hadza kit hadza kitabun jadidun. Naam. Huwa min Amerika. Naam, lebih mudah Amerika daripada Belgia. Susah bicara. Naam. Hadhihi kutubun. Naam. Hadhihi kutubun jadidatun. Naam. Hiya min Amerika. Baik, Masya Allah. Syukuran. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Ya. Atau lagi yang mau dibaca? Umi Umumnya, masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fikum, masya Allah. Ada kita ambil wis ya, kawan. Nah, bapaknya sekarang selain ini nggak? Hah? Bapaknya setelah ini bapaknya? Oh, enggak. Nah, silakan Umu. Nah. Masya, silakan Umu Fajri. <laughs> Allah jadidun. Nah. Wa min amrika. Mumtaz haula'i tullabun jududun. Nah, tullabun jududun. Tullabun jududun. Hum min Amerika. Mumtaz. Haza kitabu jadidun. Masya Allah. min Amerika. Pelan-pelan, Umu. Pelan-pelan. Haza. Sekali lagi. Haza kitabun jadidun. Mumtaz wa min amrika. Masya Allah. Terakhir. Hazihi kutubu jadidun. Jadidatun. Hazihi kutubun jadidatun. Naam. Hiya min amrika. Mumtaz. Barakallahu Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khair. Nah, sepertinya Eh, satu keluarga tadi sudah menutupi eh, semua telepon sebelumnya dan waktu sudah masuk jam setengah sepuluh. Tevis Nah, soal, nah, ntar ke SMS. Ya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya. Dari Ummu Fikri di Cibubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, Anda tanya kenapa kata antum sering kali dipakai untuk satu orang Nah, nah memang uh, bukan hanya antum Tapi juga kadang-kadang uh, nahnu untuk ana Nah, Nah, di antara tujuan penggunaan antum padahal yang bicara yang diajak bicara hanya satu, di antaranya adalah tujuannya untuk litta'zim, untuk pengagungan misalnya. Seperti kita misalnya bicara dengan orang yang kita anggap e, punya hak di atas kita, seorang ustadz kita atau guru kita atau orang tua kita, kita katakan antum, padahal dia hanya hanya satu. Tujuannya adalah apa tadi Evan? Anda bilang tujuannya? Litta'zim, untuk pemuliaan dan pengagungan orang yang kita eh, ajak bicara. Tentu e, tetap di atas atau tetap di pada batas-batas yang disyariatkan. Ah, seperti kalimat assalamualaikum padahal yang kita ucapkan mungkin saja hanya satu. Kum kum di situ kan artinya antum. Kum hmm. di situ artinya antum. Seharusnya kalau satu saja assalamu alaikum. Tapi sering kita gunakan assalamualaikum dalam rangka untuk uh, pemuliaan kepada orang yang kita ajak bicara. Wallahu a'lam. Baik. Untuk terakhir pertanyaan dari pendengar kita ada anda pernah anda belajar dengan buku panduan dari salah satu universitas jelaskan bahwa segala kata benda, baik mufrad ataupun jamak, maka sifatnya mu'annats. Bagaimana? Setiap kata benda, baik mufrad ataupun jamak, maka sifatnya menjadi mu'annats. Maka sifatnya menjadi? Mu'annats. Tidak hanya jamak, tadi kaidahnya kan jamak. Jadi misalnya kalau kita katakan kata benda kitabun. Kitabun, maka jadi datun. Jadi datun. Wallahu hadhihi qaidah kaidah gharibah benisbatnya. Ini kaidah yang cukup kita nggak pernah dengar sebelumnya, kan Ada yang pernah dengar sebelumnya kan? Nggak. Bisa jadi mungkin uh, ikhwan ini salah menukil. Bisa jadi salah paham terhadap bacaan yang yang anak-anak tidak belum pernah mendengar kaidah seperti ini, kaidah yang ya Allah bisa jadi kaidah baru Allah yang dibuat buat Allah. Yakfi insyaallah. Baik Insya Allah pada pekan depan kita akan meneruskan latihan-latihan yang masih belum kita baca. Dan masya Allah, Ikhwan, tanpa terasa kita sudah mendekati akhir akhir buku. Dan seperti biasa yang kita lakukan di tiap apa tiap beberapa bab tertentu kita ada semacam Imtihan. Uh, imtihan, ada ujian, ada ikhtibar. Nah, tapi kalau kita gitu nanti insya di akhir di akhir setelah pembahasan bab yang terakhir nanti insya Allah kita mudah-mudahan bisa bisa mengadakan ujian besar. Insya Ikhtibarul akhir katanya masya Allah yang tidak lulus tidak naik ke jilid kedua. Masya. <laughs> Ini penting, ini penting ikhwan. Agar agar agar yang kita pelajari kurang lebih 100 lebih halaman ini bermanfaat dan ber, berbekas kepada kita, maka tentu harus ada ada ujian dalam rangka untuk melihat seberapa jauh uh, maklumat yang sudah kita miliki.